sak dahap opo itu ya Kowe tak ngomong gelem, nggih ya. Kowe maca Yasin 41 gak leren ning masjid Haram. Dunakno muga-muga hajatku untuk ridane. Mau hajatnya nopo ya? Bentuk ridane. Bila Allah subhanahu Bangun gak kaji dalam urung sok, urung kaji terus kok mah. bangun sering neng dalam ngono. Jam kaji long. Bangun kaji lak, terus neng guri-guri. Malam ini sarang kok. Pindah nih PKB. Ini bangun ya jelas yang malas aku. jujuran oh ngeten lho jujur jujuran jenengan ini setengah panggung ya setengah munafik <laughs> mantenan. Aku iki Mas, foto-foto Aku urip biasa Gua aku aku oleh dhuwit ngono. Anakku, anake lu jenenge sinten? Hasan. Hasan. Hasan iki njaluk dhuwit iku aku yo kayak yo golek-golek Mas. Ojo wae luwih-luwih. Aku golek Hasan luwih-luwih. Apa golek-golek Mas. Iki iya, wis kabeh manajemen nang omahe aku. Bojoku yo ora ngerti. Aku Mas, tenang, tenang. Tak kira men luwih-luwih, Gus. Ah, hmm dua, wae eh, Mas wong kuwi dhewe tenan. Lah ana wong itu fanatik jenenge Allah. Cah Yogyo. Malam aku bahak. Bahak iku muridku. Yang sing papan iku bahak. Dia sering muridku bahak. tak ulang rong tahun yang pondok. Tak kok Gus balik lagi kakek. Jenengan muridnya Mbawi ya nate dulu ya aku dal tulang Mbawi sik kakek. <laughs> yang cerita kula ngeten, Mbak. Nek Mbawi senengnya ngono ya gak apa-apa pancen senenge Mbawi ngono gitu kalau kula. Tapi teng teng Anwar niku mbah sing mboten genah. Akhire kabeh-kabeh nggo juluki kula lah. Hmm. Wah, iki aku dadi kuda hitam. <laughs> Tapi ayo mbak, enak ide ini buatan gak ada rasa oh, iya. mangkel. Api ini ku Hebat tenan. Menek jiwanya pak. Iya, buat. Saat ini gak ada pasalannya. Gus mungkin rawuh mriki. Kok nek ditakdir aku lak teko gak. <laughs> Hmm, takdir sing ngatur aku Gus. <laughs>